الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالإخوان الأخوات والمسلمين والمسلمات أعزكم الله لله تم الجد kembali pembahasan kitab وصول Sunnah karya الامام احمد rahimahullah taala semua kita yang diberi nama diberi judul dengan as-sunnah seperti usul sunnah, syarat sunnah kalau itu ditulis oleh ulama-ulama mutafak ini maka ini menunjukkan kepada pembahasan akidah ini sunnah maknanya akidah ini prinsip akidah dari sunnah wal jamaah seperti kitab syarh Sunnah dari Imam Al-Barbahari atau kitab syarh Sunnah dari Imam Al-Musani atau kitab Usul Sunnah dari Imam Al-Humaydi dari Imam Ahmad ya. banyak hampir ada 200-an kitab berjemaah yang ditulis oleh dahulu yang membahas tentang akidah dengan nama sunnah ya, ada sekitar 200-an kitab sama benar dijelaskan oleh Syekh Abdul Salam bin Bajaz rahimahullah dalam kitab Al-Muqtaqad al sahih beliau mengatakan 200 lebih kitab yang ditulis dengan nama Sunnah yang menjelaskan tentang akidah dan yang menarik bahwa akidah ada sunnah ini akidah yang sama dari zaman ke zaman dengan penulis yang berbeda-beda zaman penulis yang berbeda-beda masanya namun akidah mereka satu jadi menunjukkan adalah akidah sana tidak yang ijma disepakati oleh seluruh para ulama sana yang tidak yang berbeda-beda. Ini menunjukkan keautentikan akidah sana wal Jamaah. Kita masuk pembahasan baru bersama sifat kalam bagi Allah. Sifat kalam bagi Allah setelah selesai kita membahas tentang uh, kalau tentang mizan selesai mizannya atau sudah baik. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa anna Allah tabaraka wa ta'ala dan bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala yakni ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah tabaraka wa ta'ala yukallimu yukallimu mengajak bicara ada ibadah pada hamba yaumal qiyamah pada hari kiamat. Laisa bainahum wa bainahum tarjuman. Yang tidak ada antara mereka para hamba dengan Allah terjemah Wal iman bihi wa tasdiq bihi. Dan wajib mengimani bahwa Allah berbicara dengan hamba di hari kiamat dan wajib membenarkannya. Baik, di poin ini para jemaah, Imam Ahmad rahimahullah menjelaskan ada dua poin penting. Yang pertama tentang sifat kalamnya itu Allah itu bicara. Yang kedua sifat yakni hisab. Karena maksud dengan Allah mengajak bicara di hari kiamat dalam rangka apa? Semang ya. Baik, maka akan dua bahasa yang kita akan kaji ada dua bahasa ini. Yang pertama sifat kalam. Baik, para jamaah sekalian, pembahasan sifat kalam sebenarnya sudah berlalu di pembahasan tentang Al-Quran Kalamullah. Jadi Al-Quran Kalamullah ini pembahasannya adalah cabang dari pembahasan sifat apa? Sifat kalam. Dan sifat kalam inilah sifat yang pertama kali diingkari oleh kaum yang mengingkari sifat. Ya. Oleh karena itu, ilmu yang mengedepankan akal di dalam masalah penetapan akidah tauhid khususnya sifat-sifat Allah disebut ilmu kalam. Nah, di antara sebab penamanya adalah kenapa disebut ilmu kalam? Karena mereka itu mengingkari sifat kalam Allah, ya, mengingkari sifat kalam Allah dasarnya akal. Tidak bisa ya Allah. Allah nggak disifati dengan akal. Padahal secara akal sebenarnya sifat kalau itu menunjukkan kesempurnaan karena kalau tidak bisa bicara Tuhan itu tidak bisa ngomong, tidak bisa bicara menunjukkan sifat ke nah, kekurangan. Jadi penetapan sifat kalau dengan akalnya sangat jelas tadi, tapi mereka belum tadi. Ya. Baik. Sifat kalam wajib ditetapkan dengan cara yang benar. Karena ada orang yang menetapkan, kelompok yang menetapkan namun tidak benar penetapannya. Yaitu kalam Allah itu sihi Allah kalamnya itu tidak terdengar, tidak terucapkan, tapi hanya kalam binafsihi. Berarti Allah Subhanahu wa taala kalau berfirman dengan nabi misalnya dengan rasul dengan malaikat itu yang disebutkan mereka itu bukan Allah bicara kedengaran bukan tapi Allah melemparkan makna makna seperti Al-Quran kalau kita ada sunnah wal jamaah mengatakan Quran kalam Allah terdengar oleh Jibril disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah terkadang Allah bicara langsung dengan Rasulullah dan terdengar Allah bicara dengan Musa terdengar nah kata mereka ada Quran kalam Allah tapi kalam maknanya makna apa maksudnya? Yaitu Allah Ta'ala menyampaikan secara makna kepada Jibril Lalu Jibril yang mengungkapkannya Berarti kalam Quran bukan kalam Allah Hakikatnya kalau mereka ini Tapi kalam siapa berarti? Kalam Jibril Sebagai bentuk ungkapan dari makna yang diberikan oleh Allah Atau kalamnya Muhammad Ini siapa akidah? Akidah syariah Akidah Syafi'i mengatakan demikian. Jadi itu mengatakan Quran kalam Allah tapi kalam dengan makna. Kalau kita meyakini seperti itu adalah hadis kunci. Itulah bedanya antara Quran dengan hadis kunci. Kalau Quran huruf-hurufnya, lafaz-lafaznya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis kursi nah maknanya dari Allah tapi lafaz-lafaznya dari Nabi. Ya. Maka Nabi mengungkapkan dengan kalau Allah Azza wa Jalla Allah Ta'ala telah berfirman Jadi secara makna Tapi Quran tidak Tidak secara makna Al-Quran Allah firmankan Dengan Sautun wajib kita imani Kalau Allah itu Sautun masmu'un Suara yang terdengar Itu kalam Allah Terdiri kalam Allah itu dari huruf dan kalimat Dari huruf dan kata-kata ya bukan makna huruf dan kata-kata dan kalam Allah ini bersama satu sifat yang dari satu sisi dari satu sisi dia sifat dia dan Allah dari sisi yang lain dia <clears throat> sifat fi'liyah karena sifat Allah yang ditetapkan itu kan ada dua jamaah ada sifat datiah ada sifat fi'liyah Sifat jati itu adalah sifat yang la wadanya wa mutasifan biha. Sifat yang senantiasa ada dan terus melekat pada Allah selama-lamanya. Itu sifat zatiah namanya. Seperti sifat hidup, seperti sifat ya, wajah, tangan bagi Allah. Itu yang selama-lamanya ada melekat pada Allah tidak akan terpisahkan selamanya. Tidak ada tangan Allah putus, Ya, beda dengan makhluk. Kalau makhluk pada tangannya beruntung. Kalau sifat tangan senantiasa melekat pada Allah. Ya. Jadi sifat yang senantiasa ada terus selamanya melekat pada Allah. Sifat apa namanya ini? Dan, dan dia. Yang kedua sifat filia. Apa itu sifat filia Allah? Yani sifat yang filia huwa wa sifatun ma yata'allaq bisfa bimasyiatillahi ta'ala. Sifat ini sifat yang berkaitannya dengan dengan apa jemaah? Masyiah dengan kehendak. Kalau Allah mau Allah lakukan, kalau tidak Allah tidak lakukan. Ini sifat apa namanya? Ah, berarti kita kalau sudah tahu definisi ini, kita bisa bedakan mana yang zatiah, mana yang fi'liyah. Contoh para jemaah, sifat yang menciptakan. Ini sifat apa? Zatia atau fi'liyah? Jadi karena kalau Allah mau Allah ciptakan kalau tidak Allah tidak ciptakan. Ya. Sifat marah dilihat hati. lihat teorinya Allah marah terkadang Allah tidak marah. Nah, Allah marah kepada ayahnya Allah murka ya Allah marah Allah tidak marah kepada orang beriman. Berarti sifat Sifat tangan. Ya. Sifat tangan melekat terus enggak? terus menatap wajah terus wajah wajah orang tiga terjadi wal terjadi Nah ada sifat yang dua ya dua-duanya itu, yang dia yang jadi apa itu yang tanya Sifat kalam. Jadi sifat kalam itu bukan sifat pilihan saja, tapi sifat yang dia. Karena kalau Sifat kalau disifati dengan sifat fi'liyah saja, fi'liyah saja, berarti Allah ada kalanya bisu. Ya, berarti ketika Allah tidak mau bisu berarti. Maka mustahil kepada Allah. Maka sifat datia yang menunjukkan Allah tidak bisu dan sifat fi'liyah sifat kalam ini menunjukkan bahwa sifat kalam Allah tidak mau terus-terusan Ya kan Allah nggak ngomong terus-terusan kan? Allah berfirman kapan? Saya yang beliau kehendaki, saya yang Allah kehendaki. Jelasnya. Dari satu sisinya, dia katakan ya akan Allah tidak bisa. Tapi Allah nggak ngomong terus. Ada kalanya berhenti, ada kalanya dia ada kalanya Allah berbicara berfirman. Oleh karena itu berarti dari sisi mana dia dari sisi mana dia Al-jawab dari jenisnya, nau'nya, Namanya ini sifat zatiah. Ya. Namun dari sisi ahadnya, satuan yang peristiwanya sifat fi'liyah. dari satu sisi jenisnya apa maksudnya ini jenis sifatnya ini sifat zatiah. Allah disifati dengan sifat kalam Allah dan bisu. Ini zatiah. Tapi ditinjau dari ahadnya, ahad satuannya. Allah disifati dengan sifat alam ini sifatnya fi'liyah. Berarti ditinjau dari naunya qadim ditinjau dari naunya jenisnya Allah disifati kalam ini qadim sejak azalinya tapi ditinjau dari ahadnya adalah haris baru baru ditinjau dari yang kapan Allah bicara ini baru berarti. Jadi kapan ketika Allah berkehendak. Karena beda dari jenisnya sifatnya qadim. Maka kata ulama qadimun naw' qadimun naw' hadisul ahad. Hadisul ahad. Sejak ajalinya jenis sifat ini adalah di kepada Allah, namun kapan bicaranya adalah baru. Apa lagi? Qadimun naw' hadithun ahad ahad satuannya nau jenisnya qadim dari sejak azalinya namun hadis-hadis yang baru baru uh, kejadiannya ini Allah kejadian ngomong baru tapi kalau bisa ngomongnya disimpan dengan bisa dalamnya kapan baru dah tidak tapi sejak ajarinya jelas ya, mana jadi apa sifat yang dari satu sisi dia zatiyah di sisi lain fi'liyat adalah sifat al-kalam. Ya. Dasar-dasarnya dari dalilnya banyak dalam Quran. Misalnya surah Nisa ayat 164. Wa kallama Allah Musa takriman Ya, dalam surah Al-A'raf juga demikian. Ya Musa, إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي من سورة العرب 19 وكلم الله موسى وانا ليس وكلم الله موسى تكريما سورة العرب Ini sudah dicantumkan dalam Quran. Namun kita wajib imani secara global. Seperti nama-nama Nabi yang disebut dari Quran cuma 25 nama Nabi Rasul. Ya, dan kisahnya pun tidak seluruhnya disebutkan. Itu pun sebagian hanya cuplikan-cuplikan kisah, tidak lengkap dalam satu kisah, dalam satu surat kecuali surah Yusuf. surah Yusuf itu luar biasa jemaah. Ya, Allah menceritakan kisah Yusuf lengkap lengkap dalam satu surat kalau Nabi Musa kan surah disuruh ada di surah Nisa, kadang disuruh Maryam dicublik di oleh Allah ya. ada pun Yusuf Masya Allah lengkap ya. maka kalau bisa itu hafalkan soal Yusuf ini dan kita bisa menghayati karena kisah itu senang orang itu kalau dengar kisah senang ya. Makanya kajian itu kalau ada kisah-kisahnya laku. Walaupun terkadang ada kajian, ada pengajian-pengajian kisah-kisahnya dusta ada Yang nggak yang riwayatnya, tapi senang namanya kisah. Kajian itu kalau ada kisah-kisah terus ada lucu-lucuan itu laku masyarakat. Apa Ustaz itu? Oh, lucu Ustaz. Ustaz lucu. Baik. Ayat ini menunjukkan apa yang Allah maha berbicara disifati kalam ya. dan Nabi Musa diajak bicara Nabi Musa mendengar yang Allah maka isbat sifat kalam lillah hakikatan penetapan sifat kalam bagi Allah secara hakiki inilah akidah dari sunawan wal jamaah masmur terdengar ya dan kalau itu terdiri huruf dan kalimat dan kata-kata huruf dan kata Nah, demikian pula setiap di Quran yang mengatakan wa qala rabbuka. Nah, ada kata-kata wa qala rabbuka dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman. Ini sifatnya bagi Allah. Maka dalam surah Al-Ikhlas yang antara surah Al-Ikhlas, surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas ini terdapat pada apa? Ada kata pulnya. Apa bedanya Penetapan sifat apa? Sifat kalam berarti Allah. Kul katakan Muhammad berarti Allah berbicara kepada Nabi Muhammad. Kul, kul, kul. Ya. Ketiga surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Al-Nas. Demikian pula dalam banyak ayat di Quran yang menunjukkan sifat kalam itu adalah ketika Allah ya, diungkapkan dengan kata menyeru ya menyeru kalau menyeru tentu ada suara ini dari yang menunjukkan kalau Allah itu masmuun terdengar ya. karena ada kata-kata menyeru ada kata-kata wanada ya. contohnya misalnya dalam ayat dan juga di dalam hadis di dalam ayat yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menyeru, memanggil itu di surah Maryam 53 Ya. Kepada Nabi Musa Allah mengatakan wa nadainahu dan kami panggil dia. Ya. Wa nida la yakun illa bisaw Dan yang namanya panggilan tidaklah terjadi kecuali dengan panggilan suara. Hampir tanpa suara tidak bisa, ngambil pakai suara. Ya. Maka ini jadi yang menunjukkan bahwa kalam Allah itu terdiri dari kalimat huruf yang terdengar. Ya. Bisautin. Kalau huruf-huruf atau kalimat atau huruf mana dasarnya cuma? Yang Allah Taala berfirman, Ya Musa, Inni ana Rabbuka. Wahai Musa, sesungguhnya aku ana rabbuka. Itu dari kalimat darur. Wahai Musa, sesungguhnya aku, aku adalah Rabbu. Ini kalimat darur. Maka dia kalam Allah. Kalau suara, ini dia surah Maryam ayat 53. Baik. Kemudian yang menyelisih ahli sunnah dalam masalah talak. Yang pertama Al-Mu'tazilah dan kaum Jahmiyah bahwa kalam Allah kata mereka makhluk. Oleh karenanya Al-Quran kata mereka adalah makhluk bukan kalam Allah. Ya? Jadi ini akidah yang sangat sesat dan ini terjadi fitnah besar-besaran. Khususnya di zaman Imam Ahmad berjamaah sampai Imam Ahmad dipenjarakan disiksa berapa dibunuh. Manakala kaum Mu'tazilah ini menguasai pemerintahan Bani Umayyah saat itu. Ya. Jadi ulama-ulama yang meyakini Quran dalam Allah dibunuh. Yang menyatakan Quran dalam Allah dibunuh. Harusnya Quran makhluk. Ya. Dan ini sudah kita bahas di pertemuan tentang uh, fitnah khalqil Quran di zaman Imam Ahmad rahimahullah. Baik, jadi mereka mengatakan pola adalah makhluk ini jelas menyelisihi ijma'nya para as Yang kedua, yang menyimpang dalam masalah kalam adalah Asy'ariyah yang mengatakan kalam Allah itu bukan dari huruf dan kata-kata dan tidak terdengar dan tidak ada suara. Ini kalam binafsi kalam pada dirinya. Kalau Allah ingin berfirman diungkapkan dengan mana yang dilemparkan oleh Allah kepada makhluk. Jadi kalau apa namanya seolah dilemparkan kepada Jibril, Jibril yang bicara, dilemparkan kepada Nabi Muhammad SAW dan Tuhan yang berbicara. Maka di antara mereka sendiri Quran itu kalau Allah tapi makna, tapi dia diungkapkan oleh makhluk. Siapa makhluk yang bicaranya? Ah, mereka ada khilaf Sebagian mengatakan Jibril, Quran ini kalamnya Jibril. Ya. Ada yang mengatakan lagi Quran itu kalamnya Muhammad. Setelah ini tersadar. Baik. Di dalam hadis ini atau di dalam perkataan Imam Ahmad ini sebenarnya itu asalnya dari hadis. Kata Imam Ahmad bahwa Allah akan mengajak bicara hamba dari kiamat laisa bainahu bainahum laisa bainahum wa bainahum boleh dibaca ini ada empat baca aja Boleh dibaca at-tarjuman tarjuman yang kedua boleh dibaca turjuman yang ketiga boleh dibaca patah semua tarjaman yang keempat boleh dibaca turjaman ini semua bacaan benar tarjuman, turjuman, tarjaman, turjaman. Adapun tarjumun dalam tarjumun atau turjumun ya. apa itu terjemahannya? Ya, ter terjemah, penerjemah. Kalau kata para ulama yaitu itu adalah di yunfirul kalam min lughatin ila lughatin terjemahan artinya orang yang memindahkan kalam dari satu bahasa ke bahasa yang lain dari Arab ke Indonesia memindahkan Arab ke Indonesia inilah disebut terjemahan tapi kalau Allah nggak boleh dia disifati itu terjemahan karena ketika Nabi Ibrahim Nabi Musa dia yang berbicara lalu Allah ungkapkan dalam Quran. Padahal Nabi Ibrahim tidak ngomong bahasa Arab kan? Ya Nabi Ibrahim orang Arab, kan orang Arab. Nabi Arab yang empat orang saja. Nabi Muhammad, Nabi Ismail, Nabi Hud, Nabi Nabi Hud, Nabi temannya satu kabilah ada zaman Sal so soleh Rasul soleh soleh Nabi soleh nah ini empat orang Nabi ini makanya Arab itu yang pertama itu Arab yang lenyap punah yaitu Ad dan Samud nya siapa? Soleh dan Hud ya. terus yang kedua Arab itu Arab yang asli dari zaman dari Ya'ud suku Qahtan nah, eh, di antaranya adalah suku juru yang ketika ada Zamzam dia singgah di situ itulah Arab yang kedua Arab yang asli yang ketiga Arab yang dasi cuma udah asli nanti tersinggung Arab yang asalnya bukan Arab seperti Ismail Ismail jadi Arab karena suku juru Ismail jadi Arab karena suku juru tinggal dari sejak bayi di situ karena suku Jurung tidak mau pindah tapi dia tidak merasa mengakui jam-jam miliknya jadi jam-jam milik Hajar dan Ismail dia hanya numpang hidup di situ sampai sekarang beranak pinak istilahnya yang dulunya hanya lembah bersak lembah batu nggak ada apa-apanya di negeri Mekah sekarang yang syukur, maksudnya syukur, syukur yakni syukur ekonominya syukur yakni makmur banyak makanan buah-buahan berkat doa Nabi Ibrahim. Nah jadi Nabi Ismail itu Arab musta'adibah namanya. Menjadi Arab karena hidup bersama orang Arab dan kawin. Hidup bersama orang Arab, kawin sama orang Arab asli. Ya. Jadi, itu suku apa namanya Arab al musta'adibah. Nah, dari Nabi Ismail ada Nabi Muhammad SAW. Berarti Nabi Muhammad Arabnya yang mana? al kan Mustaqbal. Ya. Nah, jadi Nabi Ibrahim ngomongnya bukan ngomong Arab, tapi kok dalam Quran kok bahasa Arab? Ya Allah ungkapkan demikian. Kalau bahasa Arab itu demikian. Tapi Allah terjemah bukan? Nah, ya tidak usah ngomong Allah terjemah. Allah bukan menerjemah dan Allah bisa bahasa apapun. Ya. Oleh karenanya, Anda sempat tanyakan, kepada Syekh Ibrahim Al-Hayy untuk daurah ta'ala kemarin di Batu tentang hadis ini yakni uh, eh, kum min ahadin illa sayyidu Allah laisa bainahu bainahu turjuman ya. jadi tidak ada seorang pun yang terkira kecuali pas yang diajak bicara oleh Allah tidak ada antara dia dengan Allah penerjemah lalu anda tanyakan Syekh hadayatul anna al-lughah ini menunjukkan bahwa bahasa yang bahasa fil akhirah di hari kiamat hal dia al Arabi al-Arabi Arabia am al Ajam. Ini al Ajam. Apakah bahasa ini bahasa kaum yaitu waktu kaum atau bahasa Arab? Apa jawabnya? Anak baru di mana di seterusnya. Pertanyaan ini tidak perlu ditanyakan, tidak penting. <laughs> Jadi kita tidak penting, nggak perlu tahu bahasa apa dia Ya. Walau sebenarnya bisa dijawab ada khilaf-khilaf ulama namun ini hal tidak perlu ditanyakan, tidak perlu kita tahu. Nabi Musa memukul dengan tongkatnya. Lalu ada yang tanya, misalnya, tongkatnya itu kayu apa, mahoni, apa sengon. Tidak perlu. Terserah lu, mau sengon, mahoni, ya, sembarang. Tidak perlu. Maka, ada juga malu adanya bertanya. Jadi kita berjemaah menunjukkan di sini bahasa kalau alam di akhirat pakai bahasa apa ya kalaupun bahasa Arab misalnya antum oh berarti anda nggak jadi bicara sama anda nggak bisa musorok nggak peduli antum nggak bisa menjadi mendadak bisa atas izin Allah buka misalnya apakah dengan orang Indonesia di bahasa mereka mengucapkan ini, itu ada. Tapi setiap orang akan ditanya dengan pertanyaan mandrobukan. Baik. Nah, Imam Ahmad mengambil itu dari hadis. Hadis dari Ali bin Hatim, Rasulullah SAW bersabda, ومنكم min ahadin illa سيكلم Allah سيكلمه ربه ليس بينه وبينه kurjuma. tidak ada seorang pun di antara kalian berikan jemaah tidak ada seorang pun semua yang kata kafir Hatta Yahudi Nasrani ya akan diajak bicara oleh rohnya. Tidak ada antara dia dengan Allah penterjemah. Baik, lalu bagaimana dengan hadis? Ada amalan-amalan tertentu, dosa-dosa tertentu yang diancam tidak diajak. Nah, seperti orang yang isbal, ya, Orang isbal itu disebutkan wala yukallimuhumullah yaumal qiyamah tidak diajak bicara oleh Allah maka jawabannya adalah kalau hadis yang setiap makhluk diajak bicara maksudnya bicara hisab hisab cuma tapi kalau diajak bicara yang diharamkan dinabikan akibat dosa tertentu ini diajak bicara yang diharamkan ini maknanya rahmat yang diajak bicara dengan penuh rahmat tidak dicuekin sama Allah itu mana Maka dan terlalu dosa seperti ini. Lalu lengkapnya hadis atau nah fayanzuru aymana minhu fala yara ila ma qaddama min amali lalu orang itu tidak melihat di sebelah kanan kecuali apa yang telah berlalu dari amalannya jadi yang dia lihat ketika akan dia bisa oleh Allah itu dia lihat kanannya amalan-amalan yang terang. Wayandur ashama minhu pada yara ma qaddam. Dia lihat arah kirinya juga amalan. Karena kanan amalan baik, kiri amalan jelek. Dia melihat wayandur baina ini. Dia melihat arah depannya pada yara ila nar. Dia melihat kecuali neraka. Tilma wajib di hadapannya. Kalau Nabi mengatakan fattaqun fattaqun nar walau kita marah. Maka takutlah kalian dengan neraka walaupun dengan bukan sebiji dengan sebelah hormat. Jadi satu juga dua, disedekahkan. Subhanallah, dia menunjukkan sedekah itu jemaah. Walaupun kecil, ya, anda punya uang yang mungkin kecil, tapi Allah jadikan besar dan susah menunggu. Jadi jangan apa yang sedekah ini. Anda masih jajan anak dan anak-anak tetangga. Anak tetangga yang lewat sekolah mungkin miskin. Nah, nasi sini. Cuma dua ribu kayak syukur sekolah lima ribu. Yang seorang yang mulia yang Ayo yang kembali Ya kira walaupun ringan ya mas. Ya ini cuma Cuma ini yang Allah akan besarkan, Allah akan pelihara, Allah akan anak inakan seperti kita menganak inakan hewan ternak. Terus ya Rabi'a, ah. yang ya Rabi'a Allah kembangkan. Kalau bisnis dikembangkan, modal saja sekian menjadi konglomerat istilahnya. Demikian amalan kita sedekah ya jadi apalagi sudah paling besar. Maka sedekah itu ya, kalau antum besar tapi ria, ya tipis, sedikit mending sedang tapi ikhlas. Sedang yang nah, kecil juga. Karena kalau seribu kan ini ikhlas semua ya. Itu rata-rata itu rata-rata ya yang sering yang rata anak pagi murah. Apa? Saat ini ada uang baru kemarin anak dikasih uang sudah baru lagi bersama sama gambarnya. Fatimah itu apa? Nah, ini saya lupa keluarkan singa Bung Karno ya, kita ya. lupa. Nah, nah Soekarno, seorang Hatta ya, keluarkan seorang Hatta. Tapi minta kurang ikhlas ya sudah. Yang penting ikhlas, ikhlas, ikhlas. Baik. Kemudian kita akan bahas tentang hisab berjamaah. Jadi setiap kita ada bicara maknanya di hisab. Antum tambahkan dari tadi ya Allah menyeru itu juga ada di surah Qasas Al-Qasas 62 Wa yawma yunadihim Dan nyata hari di waktu Allah memanggilu Jangan berbicara Baik Kita bahas tentang hisab Hisab di hari kiamat itu Ada berbagai macam bentuk Yang pertama Hisabul yasir hisab yang mudah yang mudah. Itu disebutkan di dalam surah Al-Insyiqaq ayat 7 ayat 8 7 sampai 8 dua ayat. فأما من أوتي كتابه بيمينه وسوف يحاسب حسابا يسيرا ada pun orang beri kitab bila di sebelah kanannya Maka dia akan dihisap dengan hisap yang mudah Itu alamat Orang akan selamat Diberi catatan Buku catatan dari kanannya Yang kedua ada buku itu dari kiri Dari balik punggung Jadi pembagian buku itu dua arah saja ya Kanan dan kiri Hanya saja yang kiri diambil dari arah punggungnya Jadi tidak dibagi tiga kanan, punggung, kiri tidak. Kanan kiri saja hanya yang kiri diambil dari balik punggungnya. Di antara doa Nabi dalam sholat, sebagaimana kata Aisyah, Sabi itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu fi sholati ba'di sholatihi. Saya pernah mendengar Rasul bersabda atau membaca doa di sebagian sholat beliau, Allahumma hasibni hisaban yasira. Berarti doa ini jemaah apa doa ini itu di antara doa spesial yang dibaca dalam sholat kita. Dan momen yang sangat ya dalam sholat untuk doa dengan doa yang paling penting. Nah, di antaranya ini, Allahumma hasibni hisaban yasira. Dan ini bentuk tawadhu'nya nanti. Sebab Nabi sebenarnya tidak bisa. Ya. Orang yang paling sempurna tauhidnya kalau nanti masuk surga dia tidak bisa jadi bisa. Sebagaimana Nabi kalau minta ampun kepada Allah dari dosa, padahal beliau tidak berbuat dosa, ini bentuk tawadhu beliau dan bentuk mengajarkan umat. Jadi kalau Nabi saja mohon ampun, umatnya lebih pantas mohon ampun. Kalau Nabi saja minta agar dimudahkan hisab, maka umatnya lebih pantas untuk minta dimudahkan hisab. Ini doa spesial teman. Allahumma azibni hisaban yasira. Aisyah bertanya, Ya Nabi Allah, Mal hisabun yasir? Wahai Rasulullah, apa itu hisab yang yasir yang mudah itu gimana? Ya. Maka kata Nabi, hisab yang mudah itu adalah hisabul arab. Hisab hanya ditampakkan dosa ditampakkan buku-buku dosa lalu diampuni. Itu hisabul amal ditampakkan. Kata Nabi an yanzuru fi kitabihi yakni dia melihat dalam buku catatannya berupa dosa lalu fayatajawwaz anhu lalu dia diampuni dan mengakui teman mengakui jadi ketika dilihat dosa dalam bukunya itu dia akui dia. bahkan Allah itu dibentuk keadilan Allah berjamaah. Itu Allah tanya. Ya. Allah tanya. Kata Allah, hal ta'rif apakah kamu mengakui dosa ini? Maka orang yang dihisap dengan mudah tadi apa? Ai Rabbi a'rif. Iya ya Allah, itu dosa-dosa saya. Ojo mungkin ya. Kalau mungkin, uh, kapan bro? Oh, ya. kasih nanti man apabila yang nukisha yang nukisha ini di, debat gitu ya. di debat man di isaba yawma idzin di ya Aisyah halak siapa yang dihisap dengan cara debat ini ya ini kan dong kamu ini enggak dong enggak loh nah ini loh oh iya, oh, iya. Karena itu kalau di debat cara Islamnya ada ini tanda binasa orang Maka itu menurut bisa Ini amal yang menentukan, walaupun kita niat tidak bisa. Nek ngeyel, jadi kalau ngeyel tidak bisa maka alamat halak. Baik. Lalu kata Allah, ketika mampu kita dosa seperti itu, Allah Ta'ala mengatakan فَإِنِّي قَدْ سَبَرْتُهَا di dunia Sungguh dosamu ini aku telah tutup ketika engkau di dunia. Wa ini adil halaka dan aku hari ini ampuni kau. Di dosamu dulu juga ditutup. Makanya minta diampuni itu cuma sebagian orang mengatakan minta ditutupi dosa. Ya. Ada lagi minta maknanya dihapuskan sehingga sebagian ulama mengatakan orang kalau taubat dosanya tetap ada, ya, tapi tidak mempengaruhi nanti di akhirat. Namun Allah alam terjemah hadis Nabi yang mengatakan ad-da'ibu ad-da'ibu min ad-dhanbi kama la dhanbala ad-da'ibu min ad-dhanbi kama orang yang tobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Maknanya apa? Ya aku sudah tidak ada bekas tidak ada jejak itu ada jejak kita baik sahih sahifata hasanati maka diberikanlah kepada dia buku catatan amal kebaikannya baik demikian memang nomor kali kedua hisab itu yaitu hisabul asir hisab yang sulit ini disebutkan dalam surah Al-Mudathir ayat 10 فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير apabila ditiup sangkakala maka itu adalah hari yang asir, hari yang sulit. Maka di antara nama kiamat hari yang sulit. Baik. Adal kafirin sulit bagi orang-orang kafir ghairu yasir tidaklah mudah. Nah, yang ketiga hisab itu namanya hisab sir, hisab tersembunyi. Jadi ada hisab yang tidak diumumkan. Allah Allah sama Allah kita diberi di dunia kita ditutup, ditutup air, air kita nanti di hari kiamat dibongkar, malu dan dibongkar di semua Maghrib seluruh rumah. maka dia antara ini kalau kita ingin dibongkar dari nyaman aib-aib kita di dunia kalau kita mengetahui aib seorang muslim tutup antum ketemu tetangga antum di kota antum sama-sama dari desa ketemu tetangga di kota sedang di dilokalisasi tetangga antum ini antum datangi sehati secara berdua dan kami sampaikan antum jangan khawatir anak antum itu air antum ya. dan antum tobat kepada Allah tobat misalnya tetangga antum sedang main sama pelacur bilang peminum khamar antum antum bilang anak akan tutup aib antumnya anak akan sudah cerita yang punya antum tobat oh dia senang dan dulu kita nggak boleh cerita ini tidak malah jadi bahan gosip tuh eh Pulang tahu nggak? Ternyata, oh ternyata. Eh. Biasanya ibu yang nggak tahan gosip-gosip ya, Mau dari apa biasa dari Aisyah ya. Bahkan itu di tukang sayur biasanya itu ladang bersih. Tukang sayur, kakak saya pak ya ibu satu datang, satu datang, satu datang jam setengah tiga ini si sebelah itu ternyata bukan sayur melo-melo masuk sih bukan ah, sayur hati-hati dan nah, itu termasuk gibah lima nantinya gibah lima domba sebab anda kubur waliyudzillah Baik, jadi hisabu, hisabu sir namanya. Dari yang pertama, ya hadis yang tadi yang disebutkan dalam hadis tadi tentang hisab orang yang dimudahkan hisabnya tadi. وأنا إلى القيامة يدنى المؤمن يوم القيامة بربه عز وجل ada seorang mukmin nanti dari kiamat akan didekatkan dengan Allah, dipanggil dekat dengan Allah sampai-sampai hatta yadu alaihi kadafahu sampai-sampai pundaknya orang ini dekat dengan Allah. Kayak bagaimana terjadi perkara baik. Boleh kita menenangkan dengan akal kita. Lalu Setelah tadi itu fayuqariluhu bidunubihi. Lalu Allah tampakkan dosanya suruh ngaku betul dari dosa ini. Apa ini? Ini bisa seperti itu kan? Itu bisa tidak dihadapan makhluk. Wa amal kufar wa munafiqun wa yunada bihim ala ru'usil khalaik. pun orang kafir orang munafik bisa dipanggil seluruh makhluk tahu. Nah itu diantaranya yang banyak jadi antaranya adalah supaya kita tidak dibongkar air kita dari kiamat, maka tutup air-air saudara kita. Maka acara-acara televisi yang suka bongkar-bongkar air itu itu acara-acara yang haram teman Karena membongkar air adalah haram. Kecuali kalau berita misalnya tentang Verdi Sambo itu pun jangan berlebihan kita merah Kemarin Anda dapat bertanya, Pak Ustaz suami saya ini dari awal sampai sekarang kasus Pak disamur diikuti terus. Wah ini berlebihan. Kenapa anda baca Quran dan pikir? Ini habis waktunya mengikuti berita tersebut. Ya kita salah ya Pak. Ya, biar yang menangani kita percayakan pemerintah urusan-urusan seperti ini. yang kita ikut-ikut itu? Baik, jadi acara-acara bongkar air ya. Banyak seperti acara gosip dan semisal itu haram menontonnya. Biasanya rating tertinggi itu biasanya menonton tertinggi. Kasih gosip gosip seperti apa acara-acara gosip. Baik, lanjut. Ada pun orang kafir di hadapan seluruh makhluk. Nah, yang ke berapa ya? Empat. Ya, isabun jahri lawan dari bisa sir hisab dengan cara terang-terangan yang di, diungkapkan di seluruh yang penduduk pada masyarakat tahu semuanya ini hisab bisa hisab yang ke berikut hisab at-tawbih namanya dihisab dalam rangka menghinakan sengaja untuk dihinakan dibongkar aibnya itu ini siapa teman ini isapnya orang-orang musyrik Ya orang kafir pun dapat Di dihisab bukan untuk ditimbang mana amal baik amal buruk bukan karena mereka tidak punya amal baik dihisab maknanya litaubih untuk dihinakan ya, dihinakan yang kenal hisabul ud dihitungnya amalan. Ini bisa ya ini dihitung amalan diletakkan bisa wa tad'ul mawazin. Ya, kami akan memasang kata Allah wa nad'ul mawazin masang timbangan. Nanti eh, bukan nanti kemarin sudah dijelaskan tentang mizan perjumpaan. Terus sekarang pembagian makhluk yang dihisab. Siapa yang dihisab? Yang pertama para nabi dihisab. Tapi hisabnya para nabi adalah ditanya tentang pertanggungjawab dalam dakwah kepada umat. Itu hisabnya nabi. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 6. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ maka sungguh kami kata Allah benar-benar akan bertanya tentang umat-umat yang telah diutus para rasul kepada mereka. Lalu wanas alan al mursalin kami pun akan bertanya kepada para rasulnya. Jadi umat yang ditanya oleh Allah tentang sampai enggak Rasul ini? Contohnya diantaranya adalah e, Nabi Nuh berjamaah. Bisa oleh Allah ditanya Nuh, hal Why No? Apa yang sudah sampaikan misalnya agama ini? Kata siapa? Kata No bala. Sudah ya Allah. Lalu umat panggil, Eh, umat Nabi panggil, Ditanya. Ternyata dusta umat ini. Kadang dia dusta ternyata. Apa kata umatnya Nabi Nuh? Ma balagna Tidak ada ya Allah, Tidak ada yang sampai kepada kami. Nuh tidak ada. ada kepada kami. Wah, Nabi Nuh kan bingung seolah-olah aduh, kan? dia pergi. Lalu Allah tanya, "Man yasudul ya Nuh? Siapa yang bersaksi Nuh?" Siapa saksinya wahai kalau kamu sudah keadaan? Anu tenang punya saksi. Apa itu? Muhammadun wa ummatuhu. Muhammad dan umatnya. Jadi kita ini akan dijadikan saksi oleh Allah atas dakwahnya para nabi. Lo antum kan tidak sejalan dengan Nabi, tapi kau tahu, tahu dari mana? Tahu Nabi itu dakwah. Bahkan antum tahu, umat Islam tahu Nabi dakwahnya berapa tahun? Hmm, tahu. Jadi berapa tahun? Cuma 950 tahun. Lailan wa naharan siapa wa jahran berbagai metode siang malam dan henti ya terang-terangan sembunyi-sembunyi berbagai cara namun umatnya malah mendustakan akhirnya ditanya lagi kita nah, itulah maksud dari firman Allah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada adalah dan demikianlah Allah menjadikan kalian umat yang wasata umat yang terbaik umat pertengahan umat yang adil itu Islam umat Islam agar menjadi saksi atas umat-umat sebelumnya terus cuman jadi yang pertama dihisab siapa para nabi ya Al-A'raf ayat 6 yang masuk Islam nabi apa ditanya sudah sampaikan atau belum di sana yang kedua cuma al-mu'minun orang-orang yang beriman. Ya. Orang-orang ya. yang beriman. Sebagaimana tadi hadis-hadisnya. Yang ketiga al-kuffar yang bisa orang-orang kafir dalam surah Hud ayat 18. Ya. Haulai alladziina kadzdzabu 'ala rabbihim. Ala la'natullahi 'ala zalimin. Ini tadi sebagaimana Nah, Surah Al-Qasas ayat 62 juga. Wa yawma yunadihim fa yaqulu aina syuraka'i alladziina Dan ingatlah hari di mana Allah menyeru mereka saya mengatakan di mana sekutu-sekutuku yang dahulu kamu katakan kepada Jadi orang kafir dipanggil untuk dihinakan di hadapan makhluk pada masyarakat. Yang keempat, Baik, dan juga di dalam hadis terjemahnya. Di dalam hadis dari Muslim bahwa orang kafir bisa. Tapi orang kafir hisapnya bukan karena amal kebaikan kafir itu cuma amal kebaikan walaupun di, diberi pahala oleh Allah itu hanya di dunia saja. Amalan kafir yang sifatnya amal-amal kebaikan bersifat sosial yang sedekah misalnya memberi membantu orang yang sakit atau apa itu berpahala tapi di dunia apa pahala dunia contohnya dimudahkan rezeki dihindarkan dari mara bahaya subhanallah kafir itu apalagi Islam orang Islam maka amal-amal kebaikan seperti ini jangan anggap remeh jangan seperti ini. seperti Nabi menyatakan ada orang yang bergelantungan di surga dengan sebab kayu yang dia buang ketika kayu yang mengalami jalan dibuang, disingkirkan gangguan, di dia bergantungan dengan dahan tersebut. Ini binasa, biasa. aja jajah menjadi silaman. Bukan malah kita membuat gangguan di jalan. Itu bagian iman teman Wa adna'a imatatul ada anil dan selama lemah iman yang iman yang paling rendahnya adalah membuang gangguan itu iman ini ciri mukmin orang beriman boleh gangguan dia akan buang. Nah, kita kadang-kadang buang. Ya, ada lihat di jalan sama yang motor berhenti dulu lah sebentar. Buang ada kayu buang pinggirkan. Bukan sebagian orang malah membuat gangguan di jalan buang. Boleh bisa menjalankan nggak buat duri buat apa buang. Bahkan membuat polisi tidur sampai setengah meter Sampai Sok meter orang patah Dan, dan tidak boleh ya jemaah membuat sembarangan bersih tidur walaupun di halaman rumah itu, walaupun itu jalan umum harus izin kepada penguasa izin jadi boleh sembarangan mentang-mentang itu rumah itu depan jalan nah, itu jalan umum nggak kan boleh membuat yang baik Imam Nawawi mengatakan la cuma ulama ada anna al-kafir alladhi mata ala la tawalahu Sepakat ulama bahwa orang kafir itu yang mati di atas kekufurannya itu nggak mendapat pahala di akhirat. Wala yuzaza fiha bi syai' min amalihi fi dunya mutaqarriban ila Allah. Dan tidak diberi pahala juga amalan-amalan di dunia yang amalan itu bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun ada pun amal-amalan yang sifatnya sosial mutabariyah mutabarur, maka itu diberi pahala demikian. Kasirat rahim wa sadaqah wal ifki wal Seperti memerdekakan silaturahim memerdekakan budak, sedekah atau menjemput tamu wa tashhir al khairat wa Dan yang semisalnya ya, maka ini diberi pahala memudahkan kebaikan-kebaikan. Jadi pahala. Amal mukmin, ada pun dunia akhirat itu diberi oleh Allah. Baik. Yang berikutnya jemaah, yang bisa adalah ada tujuh puluh ribu dari umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab tanpa ada. Baik. Selesai pada zaman sekalian ini bahasan yang berkaitan dengan sifat kalam dari Allah SWT dan sifat kalam sudah kita bahas sebelumnya di pembahasan tentang Al-Quran kalam Allah ya. hanya yang wajib diketahui adalah yang wajib ditekankan di sini sifat kalam dari Allah itu pertama dia bersifat kalam yang terdiri dari huruf dan kalimat yang kedua dia kalam yang bersifat masmur terdengar ya, terdengar masmum yakni sautan masmum suara yang terdengar bukan kalam binafsihi sebagaimana kata syariah atau kalam yang dimakna sebagaimana kata syariah atau kalam adalah makhluk sebagaimana kata jawab Al-Mu'tazilah dan Al-Jahmiyah. Kita masuk pembahasan berikutnya tentang teladan Nabi Nuh. Wal imanu bil hawli dan ahli sunnah wal jamaah mengimani adanya teladan. Wa anna li Rasulillah sallallahu haulan dan bahwasanya meyakini bahwa Rasul lam sini tamlik menunjukkan memiliki li Rasul. ya Rasulillah bagi Rasul yakni Rasul memiliki Setelahnya Jumat kiamah tadi alaihi umatuhu yang akan didatangi oleh umatnya. Imam Ahmad sedikit merinci namun kurang lengkap nanti kita lengkapi. Karena namanya juga kitab akidah, kitab singkat, intinya bukan di masalah rincian telaga, tapi mengimani ada telah itu yang penting. Bukan berarti Imam Ahmad tidak melengkapi, tidak. karena tidak penting di poin tentang bahasan-bahasan inti akidah menjelaskan secara rinci dari Eh, bahas ini hanya mantan ya kita akidah berkaitan prinsip-prinsip akidah berarti singkat saja nanti kita rincikan insya Allah arduhu lebarnya mislu tuli seperti panjangnya berarti bentuknya apa? panjang bersama Hah? Iya, maksudnya bujur Iya, bujur sangkar Seperti itu Berapa lebar panjang dan lebar Lebar dan panjangnya Masih rotu syahrin Perjalanan satu bulan Apa dalam perjalanan jalannya? Unta, sapi, kambing, kuda Atau mobil Apa Nah <clears throat> Hamdul kalam Alal ghaib Ini kaidah dalam bicara Jadi kalau ada pembicaraan Bawalah pembicaraan kepada golibnya di zaman Rasul ini apa? Kendaraan? Bukan kuda cuma unta. Ya, unta. Kuda itu bukan kendaraan. Jadi kalau sehari-hari dipakai untuk berkendara, apalagi jarak jauh, unta karena kuda tidak tahan. Kuda ini hanya untuk sekedar apa? Kuda tidak tahan pada pasir begitu. Unta, sapi dan Sahra, kapalnya gurun. Ada kapal gurun, apa itu? Unta. Maka udah itu luar biasa. Sekali minum satu kilo. Satu kali minum. Jadi dia tahan minum berbulan-bulan. Ya. Kalau binatang lain berjalan di terik panas, gurun, atas bawah panas, oh mati. Unta punya kekuatan khusus. Makanya Allah mengatakan tentang unta untuk kita ambil ibrah pelajaran. Ya. Dominasi ibil kaifa khuliqat unta bagaimana diciptakan. Gak ada binatang yang semuanya manfaat kecuali unta. Kulitnya, dagingnya, susunya, air kencingnya ada. Ditunggangi. Kalau binatang lain diperas susunya tapi itu bisa ditunggangi. Ya kan? Kalau kambing diperas susunya, dagingnya tok selesai. Kulit mungkin. Unta kabelane naik sembarangan. isu pakai muatan juga gitu bisa sebagai kontainer makanya barang-barang Utsman itu kalau barang dagangan dari Syam Abu Sufyan kalau barat bawa ke kafir atau dagang itu kontainernya kan unta unta kan kontainer bisa berbagai macam semuanya manfaat itu unta dan yang dibuang ya. dalam hal apa berjemaah dalam hal yang ikut di peperangan juga unta ikut perang kambing sapi nggak ada perang Puncak ifrat. Luar biasa. Baik. Dan juga minumnya juga tak. Bahkan bisa nyimpan air nah, minum itu benar. Dulu zaman para sahabat kalau kehausan itu dia sembeli unta di pedal perutnya keluarkan air benih diminum. Jadi bisa nampung air. Ya. Terus perjalanan sebulan berarti perjalanan apa cuma on Hanya tuh perjalanannya ada di nujum seperti perhatikan ada di nujum seperti jumlah bintang di langit yang nujum sam ala masail akhbaru min ghairi wajibin sesuai dengan berita sesuai dengan hadis yang sahih berita yang sahih hadis yang sahih min ghairi wajhin bukan satu bentuk saja satu jalan saja tapi dari beberapa jalan apa maknanya dari beberapa jalan mutawatir maknanya jadi banyak jalan jalan atau jalur peribadatannya. Nah kita bahas dulu masalah ini al hawd secara bahasa artinya al-jamu atau mujtama'ul ma. Kumpulan air itu al hawd secara bahasa. Ya. Apa itu al hawd Kumpulan air apa itu bahasa kita gampangnya? Telaga. Ya, kan kumpulan air. Kumpulan air di situ telaga. Ini bahasa. Kalau secara istilah syarat kita pengen masuk iman kepada telaga. Nah, artinya hawdul ma'in najin minar kawthar. Yaitu air yang dia turun airnya, kumpulan air yang airnya turun dari sungai Kausar. fi arsatil qiyamah bin nabi yang ada di pada mahsyar ya miliknya nabi Jadi telaga yang airnya mengalir dari atau telaga milik Nabi Muhammad yang ada di padang mahsyar yang airnya mengalir dari sungai Al-Kautsar di mana? Kalau Al-Kautsar di mana? Di surga. Jadi Al-Kautsar dengan Al-Haul itu beda ya, Bedanya dari sisi tempat. Ya. cuma kenapa terkadang telaga itu juga disebut Al-Kautsar? Ya. Gak masalah. Telaga itu juga kadang disebut Al-Kautsar, tidak salah. Kenapa disebut Al-Kautsar? Karena airnya yang mengalir dari Al-Kautsar. Bukan telaga itu disebut kawasan tidak, disebut kawasan karena sebab airnya. Jadi cuma disebut airnya. Dan hadis-hadis tentang telaga banyak sampai derajat yang mutawatir. Namun siapa yang mengingkari ini? Kaum khawarij, kaum mu'tazilah, ya itu mengingkari adanya telaga atau saya atau adanya telaga. Kita bahas satu persatu dulu tentang telaga. Yang pertama cuman ada haud mewujud sekarang. Telaga ini sekarang ini sudah ada. Sekarang ini sudah ada. Rasul sampai mengatakan, Wa inni wallahi la amdura la amduru ilaihi aw ila haudil ana. Dan aku demi Allah benar-benar melihat ila haudi kepada telagaku ini al-an sekarang katanya sekarang harus sudah melihatnya. Kalau tidak Nabi berarti Ini jelas kata Imam Nawawi, jelas telah itu hakiki keberadaannya sesuai dengan dohirnya dan telah itu makhluk yang disediakan dan sudah ada sekarang kata Imam Nawawi. <clears throat> yang Al-Hafidh mengatakan Wallahi inni la amdu ila hawdil an Kata Al-Hafidh Nabi bersabda demi Allah Aku melihat ke atas sana Yahtamilu Ada kemungkinan Anna kushifa lahu anhu Lama khadaba Wa ada huwa tahir Kemungkinannya yang pertama Bahwa beliau itu ditampakkan Ya terlaga saat beliau sedang berkhutbah. Ya. Dan itu ada sebutkan Nabi Nabi mengatakan antara eh, aku antara rumahku mabai mabai nabi wa bari rodatun min riadil jannah. Ya. Antara rumahku dan mimbarku adalah apa? Rodoh taman yang terang surga. Baru kata Nabi, wa mimbari ala hawdi dan mimbarku itu di atas telagaku Kata Nabi. Dan di sini berjamaah. Ya, ini kan menunjukkan tempat yang disebut rawdoh antara mimbar beliau bukan mimbar imam masjid Nabawi sekarang bukan. Imam masjid Nabi sekarang itu sudah maju ke depan, mimbar baru dibuat untuk imam sekarang yang dimaksud mimbar Nabi itu adalah mimbar beliau yakni antara kuburan beliau sekarang dan tutup rumah beliau kuburan dengan ada mimbar sekarang yang diberi tanda itu mimbar dibuat oleh pemerintah Turki dulu bukan mimbar Nabi itu bukan itu mimbar Nabi sudah ada cuman itu mimbar yang sebagai tanda saja dulu Rauh itu lingkungannya itu ditanda dengan karpet hijau oleh eh, oleh apa? Oleh yang berwenang di Masjid Nabawi. Ya. karena jauh sekarang. Terus sama semua pada bingung juga. Cuma ada tanda-tanda di situ loh. Nah sebenarnya para bagi jemaah haji umroh jemaah ya ya, silakan saja mau sholat di Raudhah atau doa. Tapi jangan sampai bela-belain masa-masa sampai pingsan-pingsan karena anjing yang Tidak pun dapat apa-apa gitu Yang penting sholat di Masjid Nabawi doa di Masjid Nabawi tidak harus di Rawa. Tapi kalau ada kesempatan monggo, jangan sampai berjuang dengan semangat 45 harus Rawa. Kalau enggak saya enggak kayak enggak haji saya kayak enggak umroh. Ini jangan seperti ini. Sampai sibuk sana sini. Berantem dulu. Kayak mencium air aswad. Enggak cium pun enggak apa-apa. Yang penting tawafnya. Nah kita kalau juga gitu, jangan sampai ada kemarin ada kasus sesuatu anti berjubel dan dibatasi sampai sulit akhirnya hanya kasus ada korban dan semisal. Baik, jadi keberadaan telaga di mana? Di bawah yang Rasul Sallallahu Alaihi Terus kata Al-Habib meraja, ya, kemungkinannya lagi yang kemungkinan yang kedua kata kata beliau uh, wajah tamir an yuri ruqyatan qalbi. Yang dimaksud mungkin juga melihat itu dengan melihat batin. Nah, ini pendapat beliau hanya saja Allah akan berjamaah. Kalau Nabi mengatakan demikian, maka berarti melihat hukum asalnya secara zahir. Cuman kata Nabi melihatnya saat saat beliau berubah bisa jadi karena mimbar ada di mimbar Nabi katanya ada di atas telaga Nabi SAW. Yang kedua cuma bahwa telaga ini Yesus bukti mizaban min al Kota Rasul itu bermata air dari sungai di surga yang namanya Kautsar dan ada mizaban, ada dua talang air, yang satu dari emas, yang satu dari perak. Nah dari talang airnya inilah dari surga sampai ke pada masa. Lalu itu penasaran Ustaz kotak tak ada itu kita Islam ini. Nah, ini kan pertanda bahwa itu. Yang di wajib imani ada dua talang dia mengatakan demikian. wa minan min dahab wal akhar min warq atau min warq. Baik. Yang baik. Kapan peristiwa telaga jemaah? Peristiwa itu kapan? Ya. Maka peristiwa telaga adalah pada saat tentu di pada masa. Hanya kapan terjadinya? ini terjadi sebelum manusia melintasi sirat. Ya, itu jembatan yang bentangkan di atas neraka jahanam. Sebagaimana Syekh Musaimin mengatakan demikian dalam salah Hidal Wasidiyah. Karena urutan-urutan kehidupan di alam akhirat teman. Ya. Urutan kehidupan di alam akhirat boleh aku catat. Urutannya adalah Oh, ini sekelewatan jauh-jauh masih <laughs> urutan urutan kejadian di alam akhirat satu satu tiupan sangkakala dan nafhu bisur yang mana tiupan pertama ini tiupan kehancuran Ya, dan kematian. Kemudian yang kedua urutannya adalah nafkatul ba'd, tiupan kebangkitan. Jadi pendapat yang benar tiupan itu cuma dua kali saja. Tiupan kehancuran plus kematian. Lalu tiupan yang kedua kebangkitan. Peristiwa ketiga cuma al-ba'tsun al-ajsad yakni dibangkitkannya jasad-jasad. Nah, yang keempat al hash al hashru yakni hasyrun nas wal wuquf baina yadayhi hisab. Yaitu dikumpulkannya manusia berdiri di hadapan Allah untuk dihisab. Yang kelima asy-syafa'atul uzma. Saat manusia berdiri nanti datanglah syafaat al-uzma dari Nabi Lalu yang ke berapa? Dan keenam tafsirul suh bil aiman wa bisyamali. Berterbangannya kitab catatan, buku catatan yang ada dari arah kanan dan yang ada dari arah kiri. Nah setelah ini yang ketujuh barulah al-wurud al-hawd mendatangi telaga ya, mendatangi telaga. Lalu setelah itu aksaminan yang kedelapan Al-Mizan Ditegakkannya Mizan Ditimbang Barulah yang kesembilan jemaah Al-Murur ada sirat Melintasi sirat Berarti telaga dengan sirat mana duluan? Telaga duluan Bahkan dengan Mizan Mizan duluan daripada sirat yang ke sepuluh al-jannah awinar. Inilah sepuluh ya, secara global namanya urutan-urutan kehidupan alam akhirat. Jadi eh, saya kira cukup berjamaah ya, nanti insya Allah kita masih di pembahasan teladan. Jadi judulnya nanti pertemuan bersih judul nanti pertemuan berikut adalah beriman kepada teladan Yang lebih keren lagi Kutunggu kalian di telaga. Saya punya PDF, punya tulisan tentang ini. Nanti tak share, itu perdalam di situ. Eh. Cuma nanti tetap kita kaji eh, pembahasan tentang telaga. Nanti tak share eh, tentang masalah telaga ini supaya bermanfaat. Allah Taala ya, tanya? Alkontoronya ikut Al Alkontoronya ikut yang Ya, itu kan ada hilaf, kemudian juga sebagian masuk ke silat sebagian kontoro. Sengaja dari satu mengenai itu perkara yang hilaf. Namun yang benar iya ada kontoro. Setelah silat nanti kontoro cuma tidak dimasukkan karena hilaf. Ini yang pokok-pokok saja, ya. yang pasti-pasti saja. Nah. Cukup ya, Nah, tolong. tadi disebutkan siapa saja yang dihisap termasuk 70 ribu umat Nabi Muhammad yang dihisap itu dimasukkan di situ karena tanpa hisap. Betul, jadi bukan dihisapnya ya, cuma jadi siapa yang dihisap mananya yang 70 itu justru yang nah, cuma dimasukkan di situ supaya kita tahu siapa-siapa orang-orang golongan-golongan dalam masalah hisap dalam masalah hisap berarti atau tulis di situ 70 ribu umat Nabi Muhammad yang golongan tanpa hisab. Yang tanpa hisab, yang tidak di bisa masuk surga. Bahkan nanti ada bukan tujuh puluh ribu, tapi ada tambahan lagi. Ya, setiap satunya, ya, setiap seribunya tujuh puluh ribu. Ini ya, semakin banyak lagi. Nah, cuman kayaknya kita kayak kurang begitu pede, hmm. karena sahabat berapa jumlah sahabat yang ikut Nabi Haji Wada saja 124 ribu sahabat. Ini berapa ribu? 70 ribu. Tapi mudah-mudahan yang kelipatan dari seribunya itu nanti. Setiap seribunya kan 70 ribu juga. Mudah-mudahan kita. Ya, masuk di dalam masuk surah ada baca. Tapi syaratnya bukan cuma amin amin aja. Syaratnya apa? empat harus ada empat sifat ini. Yang pertama layak jawab tidak berobat dengan busi panas. Yang kedua wala ya. wala ya tidak percaya dengan tahayul. La wala ya. wala ya yatakun yang tidak minta dirukyah. Yang ketiga wala yatatayyarun yang tidak bertatayur yang keempat wa rabbihim yatawakkal. Artinya orang yang betul-betul menyempurnakan tauhidnya. Sampai urusan ketahuannya pun dia tidak mau. Sampai minta rupiah dia tidak mau. Karena ingin sempurna. Tapi boleh minta rupiah kalau kita ada darurat terpaksa.